بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله melanjutkan kajian kita dalam kitab Fathul Majid di mana kita sampai pada halaman yang ke-53 yaitu Walid Tirmidzi wa hasanahu an Anas سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan beliau menghasankannya dari Anas bin Malik bahwa dia mengatakan aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman Wahai anak Adam jika engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi dosa-dosa sementara kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun maka aku akan mendatangkan sebesar itu pula pengampunan. <clears throat> Hadis ini dibuatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan kita tahu bahwa Imam At-Tirmidzi adalah salah seorang yang disebut sebagai salah satu uh, sumber dari kumpulan-kumpulan hadisnya yang disebut dengan as Ya, Asnan Sittah itu dijadikan rujukan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang karena mengandung riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW tentunya apabila disebutkan Sahih Bukhari yang menyembunyikan kitab Al-Jami' As-Sahih atau disebut dengan Sahih Muslim yang dua-duanya disepakati oleh para ulama tentang keabsahannya. Meskipun ada satu, dua, tiga hadis yang dikatakan oleh para ulama sebagai ibu sihah yang didudukkan oleh mereka tentang hal-hal yang memang uh, mendapat suatu kritikan tetapi itu sudah didudukkan semuanya. Artinya ulama sepakat tentang keabsahan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini dua bagian dari enam kitab rujukan ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang berikutnya adalah Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi ini uh, mengandung ribuan hadis yang apabila kata para ulama seseorang mempunyai Sunan At-Tirmidzi sepertinya Nabi berbicara di rumahnya. Ya. Makanya apa ini Sunan At-Tirmidzi termasuk rujukan penting di dalam seseorang menggali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun eh, keabsahan hadis-hadis dalam Sunan Tirmidzi tentunya tidak seperti yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masih mengandung hadis-hadis yang apa ini baik eh, ya bahkan yang apa yang lemah sekali dan di bawahnya. Sehingga para ulama sudah mengeluarkan suatu uh, kajian mendalam tentang bagian mana yang sahih dan bagaimana yang tidak yang tidak sahih dari Sunan Tirmidzi itu. Namun demikian uh, ungkapan as-sahihu atau asih sahih itu tidak betul. Hadis-hadis sahih semuanya enam itu tidak. Yang sahih itu pasti adalah Bukhari dan Muslim itu sepakatnya. Sunan Tirmidzi bagian daripada enam yang dikategorikan apa yang sahihnya lebih banyak daripada yang lain. Meskipun itu mereka para ulama sudah berusaha untuk mengeluarkannya dari apa kedudukan hadis-hadis tersebut. Kemudian yang keempat yaitu apa apa Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud termasuk apa salah satu di antara sumber rujukan hadis dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, Sunan Abi Dawud kalau apa termidi mengandung kumpulan seluruh apa ini macam masalah. Kalau Sunan Abi Dawud lebih banyak tekanannya pada masalah-masalah hukum. Ya, pada masalah-masalah hukum. Sehingga eh, apa ini dia mengumpulkan dari sekian ratus ribu hadis, katakan dari ratus ribu hadis disimpulkan di bidang hukum itu sampai menjadi tiga ribu hadis. Apa dalam Sunan at tirmidzi Ya. Kemudian eh, berikutnya dari kumpulan apa? hadis eh, hadis-hadis tadi itu kalau tadi yang keempat, yang kelima, siapa yang tahu? Hah? Sebelum Ibnu Majah. Ibnu Majah yang ke-6. Hah? Yang keras. Sunan Nasai, ya. Sunan Nasai ini termasuk uh, tingkatan yang sangat tinggi dari segi kesahihannya, ya. Bahkan sebagian mengatakan itu kedudukannya setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sunan Nasai. Ya. Nah, e, eh, Sunan Nasai pun masih mengandung hadis-hadis yang lain dan yang di bawahnya. Ya. Begitu pula Sunan Abu Dawud tadi itu. Makanya e, tiga kitab ini sudah dilakukan upaya apa pemilahan yang saya dan tidak sahih. Kemudian yang terakhir, yang paling rendah tingkatannya dari enam bagian ini adalah Sunan Ibnu Majah. Ya. Sunan Ibnu Majah termasuk kumpulan hadis yang e, e, dikategorikan rujukan daripada enam kitab itu namun dia kedudukannya paling rendah daripada seluruhnya makanya para ulama juga telah mengusahakan untuk memisahkannya mana yang sahih dan mana yang yang tidak sahih dari sunat Ibnu Majah tentunya e, sumber rujukan ahli sunnah di dalam menggali hadis bukan hanya terbatas pada enam ini tentunya ada apa kumpulan hadis-hadis lain yang menjadi rujukan e, tambahan pula ya karena Imam Ahmad itu disebutkan hafal sampai 600 ribu hadis, sementara Abu Zur'a itu disebut sampai e, satu juta hadis Di hafal. Tentu antara sahih apa ini ya, mutawatir, sahih, sahih oleh ghairihi, hasan hasan oleh ghairihi sampai pada waif dan yang di bawahnya. Ya. Begitu banyaknya hafalan mereka sehingga mereka banyak kemudian e, memilah-milah hadis itu. Nah dari sekian ratus ribu hadis tadi, 600 ribu hadis Imam Ahmad mengumpulkan dalam musnadnya sampai mencapai 40 ribu hadis. Ya musnad Imam Ahmad itu dikumpulkan oleh beliau bertahun-tahun itu sampai mencapai 40 ribu hadis. Termasuk rujukan juga kajian hadis yang dilakukan oleh para ulama ahli sunnah dan uh, Imam Ahmad setelah beliau Setelah beliau menyelesaikan musnadnya, maka beliau tidak menyampaikan kepada orang lain tapi mengajarkan kepada keluarganya selama 12 tahun. Ya. Kalau kita ngajar di Solo sini keluarga kita nggak dapat apa-apa. Ya, ini kelemahan kita. Kalau para ulama dulu mereka ajarkan kepada keluarganya dulu. Habis permintaannya masa sekarang ini luar biasa, ya. Dan mereka nggak pada mau datang, maunya didatangin. Kalau dulu mereka mempunyai prinsip al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatangin, tidak mendatangin. Ya, berbeda dengan zaman sekarang ini orang sudah mulai melemah untuk semangat apa? mencari ilmu, tidak seperti dulu. Hah? Kemudian wibawa ulama yang dulu dengan sekarang juga jauh. Ya, karena mereka itu dikatakan oleh Imam Sufyan ats Ketika mereka itu takut sama Allah, semua orang takut sama mereka. Ya? Kemudian mereka pun tidak butuh dunianya manusia itu. Nah, makanya apa ini ilmu di kalangan mereka itu berkembang karena memang waktu yang terbuang tidak terlalu banyak. Sekarang kita waktunya habis di jalanan. Termasuk apa macet-macet itu. Iya. Nah, itulah kelemahan-kelemahan di masa kita meskipun tolnya udah banyak nih. Tapi macet juga tidak terhindari. Nah, sekalian eh, selain Musnad Imam Ahmad yang mencakup 40 ribu, masih ada sunan-sunan lain yang jelas tidak ada Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan itu tidak ada. Ya, itu sunan-sunan betul-betul yang menggabungkan kedudukan kumpulan hadis-hadis Nabi SAW termasuk As-Sunan Kubro, kalangan siapa? Al-Imam Al-Baihaqi al Musadrak, kalangan Imam Al-Hakim ya Kemudian uh, apa Ad-Daruqutni, Sunan Daruqutni. Dan eh, Al-Mu'jam At-Tabrani itu ada Al-Saghir, ada al ausat ada Al-Kabir dan macam-macam sunan-sunan itu merupakan sumber daripada kumpulan hadis-hadis Nabi yang sangat kaya raya ya dengan ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan kelemahan ahlul bid'ah mereka itu pada penguasaan as-sunnah. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang menguasai as-sunnah, maka hujahnya akan kuat. Ya, makanya saudara sekalian jangan lupa untuk terus menggali sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk pada kaitan dengan masalah hadis, ya masalah eh, masalah apa? Akidah. Nah, makanya sumber akidah selain Al-Quran adalah sunnah-sunnah Rasul Rasulullah Wasallam. Di antaranya hadis yang dibawakan Imam Al-Tirmidzi tersebut dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, riwayat Imam Muslim dan juga Imam At-Tabrani. Ya, meskipun lafadznya satu sama lain agak berbeda, tapi isinya bisa sama. Ini termasuk bahwa riwayat yang e, sampai kepada kita dari Rasulullah SAW yang melalui proses dari para sahabat tabiin, Tabi' tabiin dan seterusnya mengandung dua hal, yaitu lafadznya yang betul-betul asli dari Rasulullah dan yang kedua adalah lafadznya berdasarkan pemahaman yang diserap oleh sang sang apa sahabi disampaikan oleh kepada para sahabatnya dengan maksud yang tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah namanya beda beda lafat makanya apabila lafatnya sama dari sejumlah sumber perawi hadis itu dari para para sahabat dikatakan mutawatir lafdon kalau dikatakan mutawatir lafdon berarti lafatnya sama meskipun apa e, perawinya apa para sahabat yang meriwayatkannya banyak. Tetapi kemudian apabila kemudian riwayatnya banyak tapi lafaznya berbeda namanya apa? mutawatir Insya Allah nanti itu baginya Ustaz Anung menjelaskan masalah masalah ilmu hadis ya. Kalau nanti suatu waktu beliau bisa menggantikan atau ada apa-apa menjelaskan lebih jauh tentang masalah sunnah-sunnah Rasulullah supaya kita juga mempunyai pengetahuan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW termasuk ilmu hadisnya. Nah, riwayat Anas bin Malik dan kita tahu Anas adalah sahabat Nabi yang memang dititipkan kepada Rasulullah beliau masih kecil. Ya. Karena Abu Talha yang membawa sahabat ini Anas bin Malik kepada Rasulullah dan menyerahkannya kepada beliau. Wah, ini anak pintar ya Rasulullah, biar dia membantu engkau. Maka sejak itu kata Anas, Sejak Rasulullah datang ke Madinah, Anaslah yang selalu mendampingi beliau dalam bepergian maupun dalam apa eh, eh, keberadaannya beliau di Madinah. Makanya Anas ini eh, meskipun dia pembantu, tetapi ilmunya banyak karena dia selalu mendampingi Rasulullah SAW. Dan selama 10 tahun mendampingi Rasulullah, tidak pernah sekalipun dia dimarahi oleh Rasulullah tidak pernah sekalipun dia katakan dia berbuat sesuatu ditanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu. Begitu lembutnya akhlak Rasulullah, makanya ukuran akhlak seseorang tanyakan orang yang paling dekat dengan dia. Ya. Ukuran akhlak seseorang tanyakan orang yang paling dekat dengan dengan dia. Ya. orang akan tahu bagaimana akhlaknya orang itu. Ya. Makanya pernah dilakukan satu penelitian di Jakarta terhadap ustadz kiai, penceramah, orang-orang yang dianggap tokoh. Ini memang nakal kadang-kadang wartawan ini. Ya. Yang diwawancari apa? Orang yang jualan di sekitar rumah dia. Satpamnya, pembantunya, itu ditanyain semuanya. Dan itu diungkapkan dalam satu hasil apa ini penelitian di satu apa ini uh, uh, apa tulisan di mass media. Waduh, betul-betul mengerikan. Komentar semua orang-orang yang diwawancara itu jelek semuanya. Coba itu. Padahal mereka termasuk kategori tingkat tokoh. Ya, ternyata banyak tokoh itu kurang memperhatikan terhadap orang-orang kecil. Kurang memperhatikan terhadap orang-orang di sekitarnya, ya. Berbeda dengan Rasulullah SAW yang menyaksikan akhlak Rasulullah baik sama pembantunya sendiri, Anas bin Malik istrinya sendiri yaitu Aisyah radhiyallahu dan orang-orang yang selalu dekat dengan Rasulullah mereka itulah yang menjadi saksi-saksi hidup terhadap kemuli kemuliaan daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya makanya kalau melihat orang berbicara belum tentu itu sesuai dengan kenyataannya ya makanya ukurannya adalah orang-orang dekatnya maka akan mereka tahu bagaimana kedudukan orang itu ya nah begitulah Anas menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau kemudian didoakan oleh Rasulullah, ya, yaitu doa Rasulullah SAW yang dikhususkan kepada apa Imam Malik rahimahullah, Imam eh, apa, Anas bin Malik rahimahullah dengan doanya Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah perbanyak dia hartanya dan anaknya. Ya. Makanya Anas ini termasuk Kemudian wa adkhilul jannah dan masukkan dia ke dalam surga. Anas termasuk orang yang berikutnya menjadi yang apa ini sangat kaya ya. Kemudian e, banyak anaknya ya. Anaknya lebih dari 100 ini. Anas bin Malik ini ya. Kalau 100 lebih itu pasti kaya raya itu kan? Ya, apa? Iya. Cari berapa istri? Nanti itu rahasia. Nanti ibu-ibu marah lagi nanti. Ya. Nah, saudara sekalian eh, dan beliau termasuk umurnya panjang karena mencapai 100 lebih umurnya Anas bin Malik ini. Nah, saudara sekalian demikianlah apa itu eh, Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Nah, beliau menyaksikan Rasulullah SAW eh, dan mendengarkan Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam. Nah, termasuk kita semua adalah anak Adam karena manusia ini kalau dia meyakini dia sebagai apa? Sebagai anak Adam tentunya tidak akan sama seperti yang dilakukan oleh apa? Oleh siapa? Darwin. Ya, Darwin ini dia tidak mengakui anak Adam. Tapi teori itu sudah dibantah banyak oleh para para ilmuwan. Nah, sekalian <clears throat> uh, wahai anak Adam. Makanya anak Adam ini manusia ini kalau dia sadar tentang dirinya sebenarnya tidak ada alasan bagi dia untuk apa? melanggar Allah. Ada. Hah? Ya ada. Muadzin yang mau ingin apa? Lehernya panjang, betul. Ya barakallahu fikum ikhwan fillah rahimakumullah. Kita tadi membicarakan kalau manusia itu tahu tentang dirinya betapa lemahnya dia dan betapa keagungan Allah itu menancap dalam dirinya dan melihat apa yang kemudian disiapkan oleh Allah hukuman bagi orang yang melanggarnya maka tentunya manusia akan berhitung untuk atau lebih hati-hati untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dosa tapi memang dasar manusia dikatakan manusia karena gampang lupa Ketika lupa itulah orang itu berbuat dosa. Makanya kita akan nanti sebutkan kenapa orang berbuat dosa. Ya. Jadi ini masalah eh, manusia hendaklah kita sadari wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Tapi dalam kelemahan itu Allah ingin mengangkat menjadi manusia yang termulia ketika dia menyadari kedudukannya dengan kelemahannya itu dan kemudian apa mengarahkan dirinya ke arah Allah. Makanya Allah katakan ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Ya, eh, manusia kamu itu butuh kepada Allah. Makanya betapa sombongnya orang itu ketika dia berpaling dari Allah. Sehingga dia akan ditinggalkan oleh Allah dengan kelemahan-kelemahannya itu. Ya, Karenanya Rasulullah SAW pernah menasihatkan kepada Abdurrahman bin Samurah, sahabat Nabi. Dia mengatakan, Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. In u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Eh, wahai Abdurrahman, kalau kamu jangan minta jabatan. Sebab kalau kamu minta jabatan, kalau kamu memperoleh jabatan, tidak, eh, kalau kamu memperoleh jabatan tanpa mencari-cari dia, mencari-cari jabatan itu, tanpa ngoyong-ngoyong untuk meraih jabatan itu, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Jika kamu kemudian memperoleh jabatan itu dengan kemudian meminta-minta ke sana kemari, maka kamu akan dibiarkan oleh Allah dan kamu akan hancur karena itu. Ya. Makanya di sini pentingnya kita mengatakan iya karena abudu wa iya karena stain. Kita selalu beribadah kepada Allah tetapi sekaligus minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Yaqulu Ibn Adam, mali mali. Malaka ya Ibn Adam bimalika illa ma faafnait, au labis fa au tasaddaqta fa Manusia itu seringnya dia membanggakan terhadap hartanya, hartaku, hartaku. Ya, sebab orang kalau tidak punya ilmu, yang akan dibanggakan adalah hartanya, kedudukannya, kegantengannya, popularitasnya. Itu yang mereka banggakan. Ya. Yang kemudian apa ini perlawanan ketika orang miskin membanggakan kemiskinannya. Biar miskin asal sombong. Naudzubillah min gitu. Enggak ya. pantas, ya. Nah, ketika kemudian orang itu membanggakan hartanya, kata Rasulullah, "Wahai anak Adam, apa yang kamu banggakan dengan hartamu?" Sebab apa yang ada dalam hartamu itu hanya ada tiga kemungkinan. Yang kamu makan jadi kotoran. Yang kamu pakai, semua yang kamu pakai. Rumah, mobil, pakaian, semua jadi rongsokan. Dan yang akan tinggal tetap menjadi apa milikmu adalah yang kamu sedekahkan jalan Allah itu. Makanya manusia harus menyadari posisinya. Dengan memperhatikan keagungan Allah. Supaya dia selalu merasa butuh kepada Allah untuk kemudian mendekat terus kepada Allah, berlindung kepada Allah dengan segala kelemahannya, apalagi kemudian ditambah tipu daya syaitan yang luar biasa. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menghindari dosa-dosa itu meskipun sulit untuk menghindari 100%. Tetapi upaya untuk meminimalisasi ya, meminimalisasi jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa tapi kita nggak sadar kalau kita dalam kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal dari apa perbuatan kita itu. Nah, karenanya sekalian Ibnu Qayyim menyebutkan dosa karena ini berkaitan dengan apa? Wahai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku membawa dosa-dosa sebesar apa? Bumi, seisi bumi. Nah, ini dosa. Kenapa orang harus berdosa? Ya. Kalau kita lihat kata Ibnu Qayyim, dosa itu bagi badan itu ibarat racun eh, dosa itu eh, bagi ruh kita itu ibarat racun bagi badan ya anda lihat bagaimana kalau seseorang minum racun atau terkena apa racun di makanannya atau di minumannya apa yang terjadi ya ketika orang terkena racun apa yang terjadi ada reaksi-reaksi dalam dirinya ima dia muntah-muntah ima dia pucat ima dia pingsan ima dia menggigil dia merasakan pengaruhnya secara langsung. Ibnu Qayyim mengatakan kalau Anda berdosa, pengaruhnya dosa itu persis seperti racun terhadap terhadap badan itu. Ya. Makanya ini yang harus kita sadari. Permasalahannya kenapa manusia ini berdosa? Ada beberapa sebab. Ya. Ada beberapa sebab. Hakikatnya, hakikatnya Dosa itu ibarat kotoran sesekali. Dosa itu ibarat ibarat tempat kotoran. Ya. Aslinya itu bersih, kayak masjid ini aslinya bersih. Timbul ada kotoran. Ketika dibersihkan, ya kan? Terjadi bersih lagi. Nanti ada lagi debu, ada yang dibersihkan lagi. Ya. Kira-kira Ustaz Abdul Aziz ini membersihkan masjidnya setiap hari enggak ini? Ketika dia tinggalkan beberapa saat saja, ini udah debunya udah banyak. Apalagi dekat jalanan. Ya, makanya dosa-dosa itu paling banyak adanya di mana di kota. Ya, orang-orang desa itu lebih cenderung untuk apa lebih bersih daripada orang kota. Ya, makanya di jalan-jalan itu suka banyak lebih banyak kotorannya, banyak dosanya. Ya, makanya harus terus dibersihkan. Anda kalau punya rumah nggak terus dibersihkan akan numpuk apa kotoran-kotoran itu. Seperti itu ibaratnya. Dia tetap mau tidak mau harus terjadi itu kan. Orang nggak bisa menghindari sama sekali. Harus dibersihkan. Jadi aslinya kita ini bersih. Roh kita bersih, jiwa kita bersih, akal kita bersih, badan kita bersih. Tapi kemudian timbul kotoran itu. Dosa yang menempel. Ya kan? Makanya Rasul menggambarkan dosa itu terhadap hati. Dia menjadi titik hitam ketika salah satu melakukan satu-satu dosa menempel hitam. Terus kalau nggak dibersihkan, ya kalau nggak dibersihkan, maka, maka apa yang terjadi? Itemnya semakin banyak. Ketika dia menutupi seluruhnya, nah itulah akibat orang yang kemudian tidak mau lagi ke pengajian. Tidak mau dengar nasihat. Ya, karena hatinya sudah udah hitam dia. Ya. Kalau Anda lihat tempat itu kalau udah hitam numpuk kotoran itu, apakah bisa cuma depan gitu saja? Eh, Tidak bisa, susah. Makanya itu harus apa? Dia apa? Pakai cangkul, pakai serok, pakai apa gitu yang besar-besar itu. Nah, ini harus dobrak itu. Harus dobrak itu. Ya, makanya orang-orang yang kalau sudah dosanya banyak, ya kalau pengajian gak betah dia. Oh, duduk kanan, duduk kiri, depan. Udah, kus Kus betul. Ini Ustaz ngomongnya gak berhenti-berhenti sih. Mungkin cepatnya pulang. Hah? Dia gak betah dia. Mendengarkan nasihat gak betah dia. Mendengarkan Al-Quran gerah dia. Ya, maunya musik terus gini-gini, pala nyawa goyang-goyang kalau macam. Begitu keadaan ketika orang itu jiwanya kotor. Ya, makanya ini udah kena racun dia, kena racun dosa-dosanya tadi itu. Ya, makanya dia menggigil. Nah, sehingga kemudian kalau dikasih racun itu semakin kuat, ya, makanya obat penangkalnya akan semakin harus banyak apa? Dosisnya lebih banyak lagi. Semakin kok semakin banyak dosisnya lagi. Begitu. Ya. Makanya kalau memperbaiki orang, harus dari yang besar, jangan yang kecil-kecil. Apa yang besar ini? Akidahnya ini. Ya, istilahnya kalau orang pakai motor, yang ditutupin apa itu? Yang dihelmin apanya itu? Kepalanya. Sebab kalau badannya remuk masih bisa dioperasi masih ini, tapi kalau kepalanya remuk kagak rotak udah. Nah, ini ibarat apa? Tauhid itu kepalanya itu. Makanya dihelmin itu. Pinter juga itu polisi itu. Kenapa harus kepala dihelmin itu? Tapi polisinya harus ngerti tauhid. Kalau nggak ngerti, ya udah. Makanya para polisinya nggak pakai helm itu. Hah? Orang suruh pakai helm, dianya sendiri nggak pakai helm. Ya begitu keadaannya. Begitu Begitulah sekalian kita mengerti kedudukan tauhid di dalam memperbaiki manusia. Itu yang paling dasar itu. Nah, paku pancangnya di situ itu. Tauhid itu. Untuk apa? Nanti dia disadarkan kembali kepada Allah, taat kepada Rasulullah, sehingga kemudian dia menyadari kelemahan apa, kesalahannya selama ini untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi ingat ya, dosa itu adalah sifatnya dia kotoran yang menempel. Yang dibersihkannya dengan apa? Hah? Kalau ini pakai lapel, mungkin ulang udah pakai scrub, ya. Kalau ini pakai apa? Pakai apa sih? Dengan tiga hal. Dengan bertobat, banyak istighfar, dan beramal soleh. Inilah penghapus-penghapus dosa itu. Pertanyaannya, kenapa orang berbuat dosa? Ya, kenapa orang berani berbuat dosa? Yang pertama, yang pertama karena dia apa? Tadi lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Dan orang yang berbuat dosa itu imma dia mengerti itu berdosa. Tapi karena lupa kepada Allah dia apa? Lakukan. Ketika dua melakukan baru sadar. Ya Allah, astagfirullah. Hah? Dia baru menyadari. Tapi tetap cepat kembali kepada Allah. Ya, Begitulah keadaan manusia. Atau memang dia tidak tahu. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu. Ya, nah kalau tidak tahu harus diberitahu. Inilah pentingnya dakwah untuk memberikan nasihat, mengingatkan supaya orang itu apa menyadari jangan sampai kamu terjerumus terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu ya nah kemudian ini makanya Allah katakan dalam surat Al-Hasyr ayat 19 wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun jangan kamu menjadi seperti orang yang lalai kepada Allah lupa kepada Allah sehingga karena itu Allah lupakan mereka terhadap dirinya sendiri ya coba orang lalai kepada Allah terus apa dia teler ha? mabuk dia kenapa dia lupa kepada Allah, Allah lupakan pada dirinya. Terus nenggak narkoba. Ya. Itu hakikat orang-orang yang apa? Yang rusak jiwanya, kemudian dia rusak badannya. Ketika dia rusak jiwanya, dia akan merusak badannya. Terus nyuk-nyuk sono, main selingkuh sono, main zina sono, tahu-tahu nanti kena AIDS. Ya, itu akan merusak pada badannya. Semua begitu. Karena dosa itu ibarat ra, racun bagi badan. Begitulah keadaannya. Kalau dia tidak cepat-cepat menyadari dia kena racun untuk kemudian dibersihkan dari semua racun itu, berarti dia harus bertobat, dia harus banyak istighfar, dia harus beramal soleh, makanya itu akan menyelamatkan dia. Ya, makanya inilah yang harus disadari, jangan lupa kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa orang berbuat dosa? Yang kedua, karena dia kurang menghargai Allah karena dia tidak menghadirkan kebesaran Allah. Itulah yang Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 74, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz." Ya, mereka itu ketika melanggar melanggar aturan Allah, hakikatnya mereka tidak menghargai Allah. Padahal Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa itu. Ya. Ketika orang itu menyadari dia diperhatikan oleh Allah, ya, Ketika orang itu merasa bahwa omongannya didengar Allah, ketika orang itu apa ini mengetahui dalam dirinya bahwa dia sedang disaksikan oleh Allah ketika semua berbuat segala macam itu, maka niscaya orang itu akan lebih hati-hati. Ya. Coba Anda ketika berbicara dengan pimpinan Anda, Anda akan bicara dengan hati-hati. Enggak akan ngomongnya sembarangan kan? Ya. Karena Anda sedang disaksikan, sedang diperhatikan, sedang didengar omongan Anda itu. Ya. Tapi ketika kemudian orang itu tidak sadar bahwa yang dihadapi ini Allah, Allahu Akbar. Pikirannya melayang. Hah? Pikirannya kemana-mana dia. Ini karena kurang menghargai Allah. Dia tidak sadar kalau dia sedang diperhatikan oleh Allah. Omongannya sedang didengar oleh Allah. Ini dalam sholat, apalagi di luar, di luar sholat, subhanallah. Makanya ukuran orang itu ya sholatnya itu. Kalau sholatnya benar, di luarnya pasti benar. Kalau sholatnya nggak benar, nanti di luarnya jelas nggak benar itu. Makanya ketika kita membaca dalam sholat, sadari bahwa kamu sedang mengucapkan di hadapan Allah. Sadari kamu sedang diperhatikan oleh Allah. Maka nggak usah memperhatikan orang lain. Sholatnya, wah ini ada Pak Kiono Wah, sholat dia merasakan ada yang orang sekitarnya. Nggak usah perhatikan orang. Ya, karena kita diperhatikan oleh Allah lebih daripada manusia ini. Nah, ketika orang itu ngomongnya, ketika baca terus pikirannya melayang, ya, padahal Allah tidak menjadikan dalam hati manusia dua dua hati. Ini kenapa orang kemudian kok mudah melayang seperti itu? Ini pengaruh dosanya. Makanya sholatnya tidak khusyuk. Ini pengaruh apa? Pengaruh dosanya. Kemudian mudah lupa. Kenapa ya saya gampang lupa? Itu adalah karena pengaruh dosa. Subhanallah. Dulu kita ada kawan kita kan apal Quran itu. Mengajar si Chandra. Satu kali bagi-bagi datang Ustaz, tolong saya dibebaskan untuk ngajar ibu-ibu. Kenapa? Apalan saya goyang Ustaz. Habis baru anu ibunya nanya ini dengan gaya meceng, gaya itu. Dia terus ya namanya manusia, dia punya perasaan juga. Ya. Ini kalau yang melek, ini melek ini. Dia punya radar imannya itu. Ketika terganggu sedikit dia merasakan. Dari mana rasanya? Apalanya sudah mulai goyang. Saya biar begini-gini, apalanya nggak pernah goyang dulu. Sejak dulu ya sudah Waduhah sampai kulwalu aja udah. Ya nggak goyang-goyang cuma segitu emang. Modalnya cuma segitu. Makanya jadi imam kulwalu, kul kuliah kulwalu, kuliah kul segala ya, ya, Sekarang lagi. Ya. Nah, yang menarik saya apa ini datang ke tukang pijat orang buta. Saya bilang gini, Pak, kalau sampean bisa melek, bisa melihat keadaan indahnya dunia ini, akan merasakan nikmatnya hidup. Ya, saya pancing gitu. Ah, Pak, saya nggak mau. Ngapain? Melek-melek kayak begitu. Saya buta aja begini bisa maksiat, apalagi yang melek. Astagfirullahaladzim. saya bilang, kok bisa Pak? Orang buta masih bisa maksiat. Oh iya. Gimana caranya Pak kalau maksiat itu? Itu kalau perempuan ngomong, dek hati saya, ini cantik ini. Ini anu begini. Jadi langsung dia nilai itu hatinya itu. Ini yang buta, gimana yang melek itu kan? Nah, melek itu langsung ke otaknya itu, langsung ke hatinya itu. Cep, nyelendep. Ya. Jangankan yang muda, yang tua aja masih bisa apa? Tergerak artinya apalagi yang yang muda. Ya, makanya Rasulullah melarang laki perempuan berdua-duaan. Meskipun dia mimpin sholat, nggak boleh. Para ulama mengatakan, Anda tidak boleh berduaan. Meskipun memimpin sholat. Sebab itu sambil sholat, sambil mikir itu setannya. Ntar laki lu, kayak itu. Bahaya itu. Hah? Makanya jangan memberi, membuka peluang buat buat setan. Ya, itulah kejadian manusia Kenapa mereka itu mudah berbuat dosa? Karena dia tidak menghargai Allah. Makanya para ulama selalu mengingatkan, eh ketika kamu berdoa, ber, berbuat dosa, jangan kamu hanya perhatikan dosa itu, tapi perhatikan siapa yang kamu langgar itu. Ya, kalau kita sadari yang kita langgar itu Allah, maka kita harus lebih apa? Akan lebih hati-hati. Ya. Nah kemudian eh, yang ketiga, sebab yang ketiga bahwa orang itu ketika dia berbuat dosa dia lalai terhadap nikmat-nikmat Allah yang dia berikan kepadanya segitu banyak. Ya. Coba ketika ada apa ini pimpinan kita tahu-tahu ngasih kita duit 10 juta. Sementara gaji kita cuma 500 ribu, 600 ribu. Ya. tiba-tiba pimpinan kita itu ngasih 100 juta, apa 10 juta. Apa yang terbayang di pikiran kita? Hah? Apa coba dibilang kita? Baik betul ini orang. Ya. Kemudian kita akan berusaha untuk tidak menyakitkan dia. Berusaha untuk selalu baik di depan dia. Ya. Dan kemudian kita menghargai dia. Kalau nggak ada kita doain dia karena dia orang orang baik. Baru 10 juta. Ya. Apalagi kalau kita lagi bokek, subhanallah. Kalau lagi bokek, jangankan 10 juta, insya Allah 5 ribu, ya Allah, berharga betul, ya kan? Begitulah keadaannya ketika orang itu menjasai kita kan. Nah, begitulah kalau kita hadirkan betapa besar jasanya Allah kepada kita. Makanya kalau anda sudah mulai lupa nikmat Allah, sering-sering datang ke ICCU itu ke tempat apa? Operasi itu, ke rumah sakit itu. Perhatikan betapa banyak orang terus begini, terus gini, terus matanya begini, kepalanya hancur. Perhatikan itu semua itu. Ya, kita akan merasakan betapa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan biasanya orang itu sadar itu besar nikmatnya ketika kemudian apa? Nikmat itu sudah mulai dikurangi oleh Allah. Ya, Mungkin kita pernah merasakan ketika gigi itu tuh nikmat makanya, Tapi ketika digitu udah mulai lepas satu, mulai rompak, ya Allah. Makan ini ya Allah, gak, enak, gak, eh? baru terasa nikmatnya gigi. Ya, belum lagi yang lainnya. Makanya saudara sekalian, sadari betapa besar nikmat Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mengikut menghitung berapa besar nikmat Allah kepadamu, nggak ada nggak ada orang bisa ngitung itu. Saking banyaknya itu. Ya, apalagi nikmat iman yang Anda telah dipilih oleh Allah menjadi orang orang muslim yang ini harus dijaga betul ya, ya kalau nikmat-nikmat secara zahir sudah luar biasa apalagi nikmat iman ya inilah makanya innal insana lazalumun kafar tapi itulah manusia seringkali dia mudah berbuat zalim dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ini yang menjadikan orang lalai kepada Allah kemudian yang keempat Hah? Yang keempat, lupa bahwa Allah itu siksaannya berat. Siksaannya keras. Ya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 98, sebab kecenderungan orang mengatakan Allah ghafur Rahim. Dia berbuat maksiat terus, tapi kan Allah ghafur Rahim. Allah kan Maha Pengampun. Dia lupa kalau Allah itu keras siksaannya. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 98, i'lamu allaha syadidul iqab wa allaha ghafurur rahim. Ketailah. Allah itu keras siksaannya. Namun demikian dia ada Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi dia keras siksaannya. Jangan lalai kamu terhadap siksaan Allah itu. Siksaan Allah itu ada di dunia, apalagi di akhirat kelak. Ya. Makanya siksaan yang paling ringan di dunia. Makanya Rasulullah mengatakan lebih baik kalian dihukum oleh Allah di dunia daripada nanti akan dihukum di di akhirat. Kita merasakan panasnya api seperti orang-orang di Gunung Merapi itu, betapa mereka menghindari larva-larva itu, ya, karena panas betul. Di neraka 70 kali dari panasnya dunia kayak gitu. Rasul mengatakan apa? 70 kali panasnya dunia itu yang akan dirasakan oleh penduduk neraka itu. Bukan main-main itu. Ya. Segitu saja kita panas, nggak kuat apalagi nanti merasakan apa 70 kalinya panasnya itu. Dan bukan lagi merah, udah hitam. Saking panasnya itu, udah nggak merah lagi hitam. Nah, begitulah keadaannya kalau kita sadari betapa kerasnya hukuman Allah. Itu akan menjadikan orang akan lebih hati-hati. Rasulullah menggambarkan bagaimana ketika orang itu berzina, Rasulullah ditunjukkan waktu di Mi'rajat ke Sidratul Muntaha Ditunjukkan bagaimana orang yang berzina dipanggang dari bawah itu. Ya. Antum kalau lihat barbeque, ayam lagi apa? Dipanggang itu. Ini api dunia, itu kan. Begitulah nanti itu apa kemaluannya di bawah, pelenteng begitu, dari bawah itu membara itu. Nah, membakar kemaluannya membakar dirinya sepanas 470 kali dari panasnya api dunia. Ayo bertahan Anda. Ya. Kalau lihat keadaan seperti itu, kenapa orang berani berzina? Bahkan Rasulullah mengatakan, lebih bagus kamu ditosok di apa di dada di dahi kamu dengan besi daripada kamu harus berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Ya. Kita kena tosok jarum aja sakit. Bagaimana kalau kita kita ditosok dengan apa? Besi itu. Kan berat bukan? Tapi dasar manusia ya dikit-dikit deh nawar. Ya. Makanya inilah yang harus diwaspadai sekalian. Hukuman Allah itu berat. Ya, kalau orang menghadirkan tentang bagaimana kerasnya hukuman Allah, maka dia akan menghindari berbuat perbuatan dosa seperti itu. Nah, makanya Rasulullah mengatakan iyyakum wa muhqaratidzunub. Hati-hati kamu, jangan menyepelekan dosa. Itu Rasulullah ingatkan itu. Dari riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih, hati-hati kamu jangan menyepelekan dosa. Karena dosa itu awalnya kecil. Sama dia ibarat gunung. Gunung itu apa? Krekel-krekel itu. Lama-lama jadi gunung itu. Jangan kamu menyepelekan dosa. Sebab tidak ada dosa besar kalau disertai dengan taubat. Dan tidak ada apa ini apa e, dan begitu besar nilainya dosa kecil kalau kemudian orang apa terus menerus melakukannya. Makanya hati-hati terhadap dosa-dosa yang dianggap kecil itu. Ya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan kepada para tabi'in yaitu ungkapan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, "Innakum la ta'lamuna amalan. Innakum la ta'maluna amalan hiya adaqu fi a'yunikum minasy Aku tahu kalian melakukan sesuatu amalan-amalan yang menurut kalian itu seperti apa? E, rambut, selai rambut. Anggapnya kecil. Kunna na'udu al ahdi Rasulullah minal mubiqah. Sementara kami melihat itu di masa Rasulullah seperti sesuatu yang menghancurkan. Minal mubiqat. Ya. Makanya jangan sekali-kali apa menganggap remeh dosa. Ibnu Mas'ud memberikan satu apa ilustrasi bagus sekali. Orang mukmin terhadap dosanya dia ibarat orang yang lagi turun dari gunung. Kalau antum turun dari gunung gimana? Kalau cepat begitu, nyelosok. nah Tersungkur itu. Kalau turun dari gunung cepat, itu tersungkur itu. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Turun pelan-pelan. Ya kan? Cari apa? Batu sana, nginjek sini. Dengan penuh kehati-hatian. Begitulah orang mukmin ketika dia melangkah. Dia penuh dengan kehati-hatian. Seperti dia turun dari gunung. Takut nanti apa? Jatuh tersungkur. Itulah keadaan orang mukmin. Tetapi orang yang apa menggampangkan dosa, dia ibarat kayak orang kena lalat. Hah? Dia cuma apa? Seperti itu gayanya, menghindari apa? Seperti menghindari lalat kayak begitu. Ya, makanya jangan menganggap remeh dosa. Ini akan mendorong orang itu kemudian mudah berbuat dosa. Ya. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya bagaimana hukumnya onani. Orang itu kan menganggapnya sepele itu. Karena rahasia di kamar mandi nggak ada orang yang tahu. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan haram. Kemudian beliau berdalil dalam ayat apa? Surat apa? Al-Mu'minun. Ya. Apa? Waladin apa? Apa? Ayatnya apa? Iya. Waladina hum. Terus? Enggak, furujihim hafizun. Hah? Waladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim atau ma malakat aymanuhum. Ya? Nah, Imam Syafi'i berdalil dengan ini, orang yang tidak menempatkan kemaluannya, tidak kepada istrinya atau kepada hamba sahayanya yang dimilikinya, maka lebih daripada itu dia melampaui batas. Itu adalah isya dari Imam Syafi'i berdasarkan ayat itu. Ya. Padahal orang banyak menyepelekan itu. termasuk menurut kedokteran berbahaya. Menurut kedokteran berbahaya. Ya. Nah, karenanya jangan menganggap sepele dosa. Kemudian yang kelima, yang kelima bahwa manusia suka lupa bahwa apa yang ada di dalam dirinya ataupun di sekitar lingkungannya itu tempat dia berbuat maksiat, alat yang dia gunakan untuk maksiat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya. Allah katakan dalam surat Yasin 65, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim pada hari itu mulut manusia ditutup. Waktu kalimuna aidihim. Kemudian tangan mereka yang berbicara. Watasyaduhum watasyadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kemudian kaki akan menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Ya. Tangan-tangan yang suka gerayangin itu itu akan menjadi saksi kaki yang biasa digunakan untuk ke kafe, ah, ke tempat-tempat maksiat, itu akan menjadi saksi. Semua bagian yang pernah digunakan untuk bermaksiat itu akan menjadi saksi. Bahaya bukan? Kalau orang sadar itu, bahwa semua akan menjadi saksi buat dia, bahwa oh, atas dia, maka dia akan lebih berhati-hati. Ya. Nah, kemudian yang keenam, yang keenam, dia lupa kalau seluruh amalnya besar maupun kecil dicatat oleh dua malaikat ini, ya. Dicatat oleh dua malaikat ini, ya. Makanya ada seorang yang kemudian dia ini e, cenderung untuk melampaui batas dengan berbuat maksiat. Kemudian dia ngomong sama seorang ulama, Tuhan saya ini rasanya kok sulit meninggalkan maksiat ini, ya. Maka dia katakan, kamu boleh berbuat maksiat kalau kamu merasa tidak dilihat oleh Allah. Ya, kalau kamu bisa tidak dilihat oleh Allah, kamu boleh berbuat maksiat. Mana bisa orang tidak dilihat oleh Allah kan? Kalau kamu merasa dilihat oleh Allah, maka jangan berbuat maksiat. Yang kedua, kalau kamu bisa tinggal bukan di bumi Allah, silakan kamu berbuat maksiat. Ya. Kalau kamu masih tinggal di bumi Allah, jangan kamu berbuat maksiat. Ini bumi Allah. Ya. Makanya Syekh Syingkiti ketika menjelaskan ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah diberikan apa? Perbaikan-perbaikan di dalamnya. Maka beliau menangis sampai meninggal di atas apa? Di atas kursinya itu. Ketika beliau sedang mengajarkan. Karena apa ini uh, apa ini tidak terbayangkan bagaimana jahatnya manusia kepada Allah sementara Allah terus berbuat baik kepadanya ya begitulah keadaan manusia sehingga beliau waktu itu menangis tertahan sampai kemudian beliau meninggal di atas kursinya sedang dalam keadaan mengajar itu. Ya. Nah, itu karena apa? Rasa takut yang ada dalam dirinya itu. Ya. Nah, kemudian eh, kata ulama ini, kalau kamu merasa ha, tidak dicatat oleh dua malaikat ini, maka kamu boleh berbuat maksiat. Bisa nggak orang kemudian lepas daripada catatan dua malaikat? mutalakiyah ni al yamin wa shimali qa'id Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Dua malaikat ini akan selalu mencatat apa saja yang kita ucapkan. Apalagi kita Jadi diucapkan saja akan dicatat. Satu kata pun dicatat. Baik ataupun buruknya. Makanya kalau orang tidak disibukkan dengan yang baik, dia akan disibukkan oleh syaitan dengan yang buruk-buruk. Maka sibuk-sibukkanlah dengan yang yang baik-baik. Dan jangan sepelekan amalan yang baik itu. Ya, rubah amalil qalil, kecil, kata Ibn Mas'ud, Abdullah bin, bin Umar, Abdullah bin Mubarak, rubah amalil sagir ta'dhumuniyah. Bisa jadi amalan itu kecil tetapi mau jadi besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabir taghsuruhu niat, Bisa jadi amal itu besar tapi menjadi kecil karena niatnya. Maka niat karena Allah itu harus kita jaga betul. Sehingga kita sadari semua amalan kita dicatat oleh Allah SWT melalui dua malaikat ini. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Ya, dalam surat Al-Qamar ayat 53 Allah menyebutkan semua yang urusan kecil maupun besar itu tercatat, ya. Kemudian eh, yang ketujuh Allah kadang-kadang memberikan hukuman kepada manusia di dunia untuk supaya dia sadar. Sebab kalau diberikan hukuman di dunia itulah yang paling berat bagi dia. Ya. Nah, beginilah keadaannya Allah menyebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 21, "Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Demikian kami berikan kepada mereka azab yang ringan di dunia ini sebelum nanti mendapatkan azab yang besar di akhirat kelak. Ya, semoga manusia itu mau kembali kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan sungguh e, rasa capeknya orang mukmin, ya, rasa sakitnya orang mukmin, musibah yang dialami oleh orang mukmin itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, makanya jangan pernah mengeluh dengan kesakitan, dengan apa? Dengan kesulitan. Karena itu semua termasuk rasa capek, itu semua akan menghapuskan dosa kata Rasulullah bagi orang tersebut, ya. Nah, karenanya sekalian sadari kenapa kemudian manusia itu berbuat dosa? Karena itu rata-rata disebabkan karena apa? Mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang akan ditimpakan kepada manusia ini. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam uh, apa Al-Jawabul Kafi dalam Jawabul Kafi menyebutkan 50 lebih bahayanya dosa. Berapa? 50 lebih bahayanya dosa. Dalam apa? Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i syafi ya obat yang mujarab bagi penyakit yang apa yang kronis seperti itu ya dia menyebutkan begitu banyaknya akibat dosa itu saya bawakan cuma 12 saja yang pokok-pokok saja ya saya ringkaskan itu ada sekitar 12 yang pertama ketika orang itu berbuat dosa terjadi apa hermanul ilm dia sulit menerima ilmu sulit mencerna ilmu sulit menghafalkan ilmu, sulit menguasai ilmu. Ya. Makanya Imam Syafi'i ketika mulai melemah hafalannya, beliau sampaikan kepada gurunya Imam Waqi', saya mengatakan syakau syakautu ila waqi'an su'a hifdzi farshadani ila tarkil ma'asi. Ketika aku sudah mulai buruk hafalanku, aku keluhkan kepada guruku Imam Waqi', kemudian dia menyarankan kepada kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu agama ini, cahaya Allah itu hanya diberikan kepada orang yang taat kepada Allah, ya. Makanya eh, orang yang banyak dosanya itu sulit untuk mencerna ilmu. Ya, makanya diupayakan untuk diminimalisir dosa-dosa itu dengan tadi itu bertobat, banyak istighfar dan beramal-amal saleh untuk kemudian kita apa hilangkan pengaruh kotoran dosa itu dalam diri kita sehingga kita mudah untuk menyerap ilmu ya. Nah, termasuk faktor dosa menyebabkan orang apa terhalang dari apa dari ilmu yang kedua ketika orang itu berbuat dosa maka akan terjadi apa hermanu ta'ah ketaatannya melemah lama-lama menghilang ya coba perhatikan ketika anda menyatakan dalam diri anda setiap hari saya harus menyelesaikan apa ini hataman Al-Quran sehari lima juz ya, atau sehari satu juz anda nyatakan dalam diri anda kemudian anda praktekkan itu setiap hari satu juz atau sampai lima juz ya. ketika terjadi maksiat apa yang terjadi ketika terjadi maksiat apa yang terjadi ya? melemah tadinya lima juz sudah mulai kurang empat juz Udah mulai kurang tiga jus. Udah mulai kurang dua jus. Udah mulai kurang satu jus. Udah mulai setengah jus. Udah sampai lama-lama nggak baca sama Quran sama sekali. Kenapa ini? Kenapa ini? Karena dosa. Ketika anda rajin sholat berjamaah, tiba-tiba muncul rasa malas. Sebentar deh, sebentar. Masih ada ini, ya. Timbul apa? Suka mengakhir-akhirkan. Nah, ini pengaruh dosanya. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan, saya tahu bahwa saya telah melakukan dosa kepada Allah itu dari perilaku istriku. Ketika istri itu sudah mulai bantah, sudah mulai banyak bangkang, sudah mulai banyak berbuat hal-hal yang kemudian melawan suaminya, ketahuilah ada dosa yang kamu lakukan. Subhanallah. Sampai aku tahu dari perilaku kudaku. Kalau udah kuda mulai larat-larat itu, ah berarti ada dosa yang kamu lakukan. Subhanallah. Mereka nah, mengukur terhadap dirinya seperti itu. Ya, ini radar ini. Ini tidak akan mungkin dirasakan kalau orang itu hatinya sakit atau mati. Tidak akan dirasakan itu. Ya, makanya ketika itu mulai menurun, cepat digenjot. Ya, dengan apa? Puasa, dengan baca-baca Quran, dengan sedekah, dengan apa? Beramal-amal saleh yang lainnya. Untuk men, apa, menghapus semua itu. Ibarat kita tahu bahwa ini sedang kotor, kita cepat bersihkan. Ha? kita pel, kita gosok, kita apa? Supaya mengkilap lagi. Sehingga kemudian mudah untuk apa? Mengamalkan yang yang baik-baik itu. Jelas itu ya? Hermano toh, Ini adalah pengaruh dosa. Kemudian apa? Yang ketiga, qillatut taufiq banyak yang dikerjain, tapi yang berhasil jarang. Hati-hati tuh. Kalau Anda udah merasakan usaha begitu banyak, tapi yang berhasil sedikit, maka ketahuilah itu ada pengaruh dosa dalam diri Anda. Subhanallah. Hah? Tapi ketika Anda melakukan ini berhasil, melakukan ini berhasil, melakukan ini berhasil, dalam ketaatan kepada Allah tentunya ya, bukan segala, tidak urusan dunia, tapi dalam kaitan ketaatan kepada Allah. Ya, maka ketahuilah bahwa kemudian itu berarti Anda sudah mulai jauh dari dosa. Ya. Makanya di sini kalau kita harus sadari. Kemudian yang keempat, hawanul mudnib. Orang yang berbuat dosa itu merasa hina, merasa kemudian apa, risih kalau bersama orang-orang saleh, merasa kotor kalau tidak ada lingkungannya yang baik-baik. Ya. Dan itu pernah saya ketemukan dalam satu kondisi. Ada seorang muslim, ya, pada saat sedang ngaji saya, dipanggil. Ustaz maaf itu ada orang apa ini mau masuk Islam katanya. Ya, akhirnya karena mengatakan masuk Islam, saya tinggal pengajian itu sebentar ya, saya ketemuin orang itu. Ternyata orang itu orang Muslim, tapi berlumuran dosa. yang mabuk, yang berzina, yang macam-macam sudah. Ya, Ketika yuk saya bawa, mari kita duduk dulu di pengacu Jangan, saya ini kotor. Soalnya banyak ulama, saya malu. Ya. Ada perasaan apa? Hina dalam dirinya itu. Ada perasaan hina dalam dirinya itu. Begitulah akibat orang yang berbuat dosa. Ketika ketemu dengan orang-orang besar, dempe-dempe. Mana pak? Rendang berdempe-dempe. Ngapain? Ya. Kalau orang itu apa dengan dosanya itu dia merasa hina. Orang seperti itu mudah dihinakan sama orang. Wa yahun yasul alaihi hawan. Orang itu kalau udah merasa hina akan diinjak sama orang lain nanti. Ya. Makanya orang mukmin itu punya wibawa. Dia punya haibah. Karena ketaatannya kepada Allah. Bukan sombong, bukan. Bukan sombong ya. Bukan sombong. Karena dia merasa tidak berbuat dosa kepada manusia. Tidak bersalah kepada manusia. Sehingga dia merasa tidak tidak apa? Tidak bersalah. Makanya orang yang berbuat dosa, dia akan merasa hina jiwanya, hina dirinya. min mendalik. Ya, begitulah keadaannya. Makanya dia tidak mau berkumpul dengan orang-orang baik. Maunya berkumpul dengan sama-sama kayak dia. Maling kumpulnya sama maling, koruptor kumpulnya sama koruptor. Begitu seterusnya. Ya, yang berzina suka berzina kumpulnya sama berzina. Begitu keadaannya. Nah, ketika kemudian salah seorang itu kembali kepada Allah jadi benar, mereka merasa kehilangan. Ya, ini udah jadi benar. Eh, lu soalim banget. Oh, ngomongnya macam-macam. Supaya ditarik lagi ke tempat itu. Makanya kalau sudah Anda apa, mendapatkan hidayah dari Allah, Anda kemudian menjadi arah yang benar, tinggalkan apa nih rombongan ya nggak benar nggak benar itu kawan kan nggak benar itu katakan saya talak tiga kamu ya Katakan, saya talak tiga kamu. Jadi nggak ada jalan lagi sudah untuk kembali ke tempat itu. Udah, masalah udah. Ya, itu harus dilakukan seperti itu. Kemudian yang kelima, ketika orang itu berbuat dosa, apa yang timbul? Hilang rasa malunya. Subhanallah, hilang rasa malunya. Ketika orang itu hilang rasa malunya, di depan orang siapa saja dia mau berbuat dosa. Ya, makanya kenapa orang itu cenderung ber, apa ini eh, bermaksiatnya itu di tempat-tempat yang sepi, di kejauhan, di dalam hotel, ya, di tempat-tempat untuk menghindar pandangan orang. Ya, karena masih punya rasa rasa malu. Tapi ketika itu sudah terbiasa, di depan orang pun yang rangkul aja dia. Ya, padahal ini anaknya orang lain ini bukan bukan istrinya, bukan apa. Karena apa? rasa malunya udah udah hilang. Coba perhatikan tuh. Perempuan-perempuan yang telanjang-telanjang tengah jalan itu. Ini karena rasa malunya udah hilang, maka dia akan apa? menunjukkan semua auratnya itu. Nah, terus terus nong, nongkrong di majalah Playboy segala macam itu. Nah, itu karena rasa malunya udah. Ya, makanya Rasul mengatakan al hayau minal iman. Makanya segera timbulkan rasa malu itu untuk cepat kembali kepada Allah. Kemudian yang keenam, yang keenam apa yang yang bisa dilihat dari orang yang berbuat dosa itu dia bisa mencapai suul khatimah. Apa? Suul khatimah. Kemarin kejadian di Saudi Arabia, ya, pemain musik lagi main begitu, tek jatuh mati. Suul khatimah itu. Ya. Seorang ketika dia mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, dia adalah suul khatimah. Nah, ini hukuman dari orang berbuat dosa hati itu. Makanya kita minta kepada Allah untuk berikan apa? Husnul khatimah. Para ulama menyebutkan sul khatimah itu uh, paling banyak disebabkan karena tiga faktor. Karena dosa besar, eh, karena apa syirik, karena bid'ah, dan karena cinta terhadap dunia. Ini yang paling banyak menyebabkan orang apa suul khatimah. Ya. Makanya kaitan dengan tema kita ketika nanti orang ini berbuat dosa banyak tapi dia tauhidnya masih utuh, itu akan menyelamatkan dia kembali kepada Allah. Supaya kemudian menyadari semua itu dan memperbaiki dirinya. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, hukuman yang ketujuh bagi orang yang berbuat dosa itu adalah Allah wahsya fil qalb. Merasa kesepian. Merasa apa? Apa? Terasa alienasi gitu ya. Dia dalam keramaian banyak orang tapi dia rasa kesepian. Ya? Ada nggak orang seperti itu? Tapi orang mukmin enggak. Jangankan dalam keramaian, dia senang kalau makan bareng-bareng, pengajian bareng-bareng, asik, senang dia. Ya, apalagi kalau makan bareng-bareng kan ada saingannya tuh. Makan jadi apa? Jadi lahap kan? Orang mukmin merasa nikmat ketika bersama-sama itu. Ketika dia sendirian, tidak ada orang, dia merasa nyaman dengan Allah. Ya, yaitu orang yang idza ada Allah khalian apa fafadul aina orang yang mau apa menyebut nama Allah sendirian kemudian mata air matanya menetes. Ya, dia merasa nikmat kebersamaannya dengan Allah itu. Tapi kalau orang udah berbuat maksiat, ya, dia merasa kesepian. Kadang-kadang duduk di depan laut sendirian. Luas betul tuh laut. Itu orang stres kayak gini. Terus di jalanan ngomong sendirian, ngitung-ngitung. Ini stres dia. Dia kesepian dia. Ya. Hatta di rumah tangganya dia kesepian. Nah, udzubillah ini penyakit ini. Di dalam apa ilmu kejiwaan itu apa psikologi itu ada il, apa illness apa? Yang namanya apa? Dia merasa apa? Terdapat alienasi dalam dirinya. Satu jiwa yang sepi, kesepian. Itu karena dosa itu. Hukuman karena dosa itu. Ya. Kemudian yang kedelapan, mahkul barakah. Hilang berkah hidupnya. Umurnya nggak berkah, hartanya nggak berkah, ya waktunya nggak berkah. Subhanallah, banyak kekayaannya, tetapi karena diperoleh dari sumber yang nggak benar, maka nggak berkah. Ya. Dia mungkin punya jabatan banyak, tapi karena itu jadikan alat untuk maksiat, maka kemudian tidak berkah hidupnya. Coba lihat Imam Nawawi. Imam Al-Mundhiri umurnya pendek. Tapi kemudian apa? Karangannya beredar di mana-mana. Dia sudah meninggal, tapi ilmunya masih hidup di mana-mana. Lihatlah Mu'ad bin Jabal yang meninggal umur 33 tahun itu, sahabat Nabi itu. Ya. Berapa banyak jasanya di umat ini. Setiap kali Mu'ad bin Jabal, Mu'ad terus disebut masjid-masjid itu kan. Orangnya sudah meninggal. Ya. Tapi ketika kemudian orang itu melakukan dosa-dosa itu menjadikan hidupnya tidak apa? Tidak berkah. Duh, kok saya tahu-tahu udah tua ya? Belum ada apa-apa amalnya. Ya, udah tua, belum ada amalnya apa-apa. Hati-hati tuh. Makanya dosa akan dapat menghilangkan berkah hidup. Kemudian yang kesembilan, orang yang berbuat dosa itu dadanya terasa sempit. Bukan karena nyesek itu. Kalau nyesek diobatin. Iya. Ini enggak. Enggak ada penyakit. Enggak ada penyakitnya saya itu. Tapi sempit dadanya. Ya. Makanya ketika tiga orang yang terlambat dalam perang tabuk itu ya disebutkan tentang kondisi mereka coba kita lihat ini dalam surat at-taubah sebelum ayat yang terakhir itu Allah sebutkan ketika mereka melakukan satu kesalahan Disebabkan mereka terlambat. Terlambat apa? Untuk berperang bersama Rasulullah. Karena mereka ini merasa bahwa kendaraannya bagus. Ya, perlengkapan udah siap. Cuman mereka ada kesibukan. Katanya biarlah Rasulullah dengan para sahabat berangkat dulu, nanti kami kejar. Ya. Karena menunda-nunda itu akhirnya mereka tertinggal dalam perjuangan bersama Rasulullah dan kemudian perang sudah selesai baru mereka datang. Nah, karena kesalahan itu mereka menyesal. Dan Allah menghukum untuk tidak boleh diajak bicara, tidak boleh diberikan salam, diboikot selama 40 hari. Setelah itu istrinya tidak boleh menggauli suaminya itu. Dihukum oleh Rasulullah SAW. Ya, karena perbuatan mereka yang menunda-nunda perjuangan bersama Rasulullah itu. Apa kata Allah tentang tiga orang ini? Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 118. Wa 'ala salasati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Ya. Ingatlah tentang tiga orang itu. Ya, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan siapa? Ah. Umayyah Bilal bin Umayyah, tiga orang ini. Ketika mereka ini melakukan satu kesalahan, karena terlambat berjuang bersama Rasulullah SAW, terasa dunia ini sempit. Wadaqat alaihim anfusuhum. Jiwa mereka merasa tertekan. Dadanya sempit. Padahal kita lihat kan dunia luas. Tapi Allah menggambarkan mereka seperti ini. Jadi tertekan jiwanya. Dunia yang semakin sempit rasanya. Mengimpit. Dan itu adalah siksaan yang luar biasa itu. Ya, Wa dhannu alla ja'a min Allah illa ilaihi. Dan mereka menyangka tidak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Allah. Tsumma taaba alaihim liyatubu. Kemudian Allah apa? Menerima taubat mereka. Subhanallah. Makanya dalam taubat terdapat kenikmatan yang luar biasa. Dalam taubat terdapat kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kita merasa plong karena telah terlepas dari belenggu-belenggu dosa. Kalau Anda bertobat tetapi bayangan-bayangan dosa itu masih tergambar, berarti tobatnya belum betul itu. Sampai kita merasa lepas betul dari dosa itu, sehingga kita merasa plong, Karena dosa itu membebani dada kita itu. Terasa sempit dada ini karena dosa itu. Ya. Ini orang kalau di hatinya hidup. Tapi kalau hatinya mati, gimana udah mati? Dalam hati ya nggak merasakan itu. Kemudian yang ke 10 yang ke atau atau al qalb hatinya membatu, hatinya membatu, sulit menangis karena Allah, sulit ternyuh melihat kejadian-kejadian orang-orang yang membutuhkan bantuan, dia nggak tergerak, ya Melihat kemiskinan yang meroyak kemana-mana. Dia terbiasa. Hatinya membatu dia. Yang penting dirinya. Yang penting dia. Yang penting keluarganya. Tidak merhatikan lingkungannya. Padahal tetangganya ada orang yang apa ini yang sakit membutuhkan bantuan. Orang yang tidak makan karena kelaparan. Mereka yang tidak sekolah. Mereka tidak berpakaian. Tidak diperhatikan. Kenapa? Hatinya apa? Membatu. Itu akibat dosa. Kenapa? Sudah terlalu kotor dia. Sehingga apa menjadi hati itu membatu. Kalau sudah membatu, biasanya sulit menerima kebenaran. Allah afiyah. Ya. Allah menggambarkan bagaimana hati itu kalau saja gunung bisa mengalirkan apa? Bisa mengalirkan apa? Air kan? Air dari mana timbulnya? Dari gunung yang apa? Yang apa? Yang berbatuan itu. Dari gunung itu mengeluarkan air itu. Gunung aja bisa mengeluarkan air. Masa hati Anda tidak bisa berair? Nah, betapa kerasnya hati itu. Nah, itu karena dosa itu. Dia membatu hati itu. Nasallallahu afir. Kemarin di Arafah tahun lalu ada preman besar. Ketika disebutkan tentang perilaku-perilaku manusia kepada Allah dengan segala dosanya itu. Dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa kepada yang lainnya. Dia menangis terseduh-seduh. Dia bilang apa? Saya mulai sadar, mulai apa? Mulai besar sampai sekarang, baru sekarang bisa menangis. Dia bilang mulai kecil, mulai kecil, saya mulai kecil belum pernah menangis. Mulai dia sadar itu, belum pernah menangis sampai baru waktu di Arafah itu dia meneteskan air mata. Ketika dia membuka dirinya kepada Allah, kemudian dia meneteskan air mata. Nangis semua. Hah? Itulah ketika batu itu melahirkan apa? Mengeluarkan apa? Air seperti gunung mengeluarkan apa? Mata air itu. Nah, kemudian yang ke-11 dosa itu melahirkan apa? hukuman Allah di dunia. Wa kullan akhadna bidzambi. Ya. Suatu masyarakat ketika sudah mulai banyak dosanya, Allah akan turunkan apa? azabnya, hukumannya di dunia. Seperti yang terjadi dengan kaumnya nabi-nabi terdahulu, ya. Dengan kita semuanya Jangan lupa Indonesia sekarang lagi banyak dirundung bencana-bencana alam. Banyak-banyaknya itu. Ya, tsunami, banjir, gunung meletus, macam-macam itu. Ya. Ini kalau orang kemudian semakin jauh dari Allah bisa akan kena semuanya. Ya. Makanya kalau ada Allah turun kepada satu kaum sudah tidak bisa membedakan lagi. Mana orang baik dan mana tidak baik. Semua akan kena tersapu. Kayak tsunami itu. Ya. Makanya uh, inilah hukuman dari Allah supaya kita sadar. Ya, kadang-kadang ya, orang yang selamat dari hukuman itu, alhamdulillah saya selamat. Tapi maksiat lagi. Nah ini masalah itu. Ya, makanya itu semua peringatan buat kita semuanya. Kemudian yang ke-12 nanti adab di akhirat yang sangat berat itu. Inilah hukuman bagi orang yang yang apa? yang bertobat eh, yang apa yang berbuat dosa kepada Allah makanya saudara sekalian perlu kitanya supaya apa berusaha untuk memperbaiki diri dari semua dosa ini dan ketahuilah bahwa dosa ini ada yang besar ada yang kecil anhu nukafir kalau kalian dapat menghilangkan menjauhkan dari dosa-dosa besar itu maka Allah akan mengampunkan dosa-dosamu selebihnya dan yang paling banyak menyelamatkan orang dari dosa adalah tauhid. Hadis ini adalah merupakan satu pegangan besar buat kita sekalian agar kita dapat terhapuskan dari dosa, maka keutuhan tauhid harus kita jaga. Ya. Karena yang merusak tauhid adalah syirik kita. Syirik besar maupun syirik kecil. Kalau syirik besar merusak keimanan secara keseluruhan, kalau syirik kecil merusak amal. Nah, ketika kemudian orang itu kata Rasulullah datang kepada Allah, kata Allah dalam apa diskusinya ini, maka meskipun dia membuat dosa itu Allah akan menghapuskan semuanya selama dia tidak menyekutukan kepada Allah. Dan ini dikomentari oleh para ulama, orang tidak akan pernah utuh tauhidnya kecuali tujuh syarat itu terpenuhi. Ya. Dulu sudah kita sampaikan, orang tidak akan pernah utuh tauhidnya kecuali tujuh syarat terpenuhi. Pertama, betul-betul berilmu mengenal Allah, ya. Kedua, yakin kepada Allah. Yang ketiga, menerima semua ketetapan Allah. Yang keenam, tunduk patuh terhadap ketentuan dan hukum-hukum Allah. Yang keenam, yang kelima, apa? Jujur kepada Allah. Yang keenam, cinta kepada Allah. Yang ketujuh, ikhlas karena Allah dalam hidupnya itu. Kalau tujuh hal ini betul-betul menancap dalam diri seorang dengan tauhidnya itu, maka dia akan dapat terhindari seperti dikatakan oleh Rasulullah dari apa ini eh, dia akan dapat terhapuskan dari dosa-dosa meskipun sebesar apa eh, sebanyak isi bumi ini. Dan saya yakin semua kita mempunyai dosa. Tidak ada seorang daripada kita bersih suci dari dosa. Makanya yang terpenting bahwa bagaimana kita menyadari itu kemudian kembali kepada Allah dengan terus memperbaiki tauhid, kemudian tunduk kepada Allah dan hakikat tauhid itu adalah ketertundukan kita kepada Allah. Kalau kita sudah tunduk kepada Allah, maka kita mudah untuk menerima semua ketetapan Allah. Maka mudah bagi kita untuk apa? Selalu taat kepada Allah. Hidup kita akan selalu untuk Allah. Itulah hakikat orang yang mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.